بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين أيت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع فالحسى لا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير الفائدة السادسة <coughs> الفائدة الثالثة الأعمى إذا فقد القائد Al-a'ma orang yang buta Idza faqadal qaida jika tidak mendapatkan orang yang menuntun Al-qaida qada yaqudu bahwa qaidun menuntun La tajibu alaihil jum'ah tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa in ahsanal masya bil asa. Walaupun dia bisa berjalan dengan baik menggunakan tongkat. Khilafan lil Khadi Husain. Berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Qadi Husain. <clears throat> Jadi di sini menjelaskan tentang hukum sholat Jumat bagi orang yang buta. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, diberi kenikmatan bisa melihat alhamdulillah. Kalau ingin mengetahui nikmatnya mata, coba kalian pejamkan. Tidak usah lama-lama pejamkan mata. Rasanya gelap semuanya. Jadi rasanya seakan-akan ya kita hidup itu sendiri, dunia ini sempit, nikmat. Oleh karena itu, ya, jangan lupa ketika melihat siapapun yang terkena musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur termasuk di situ harus bersyukur. Ya. Oleh karena itu termasuk al-ama di sini ya jangan direndahkan tapi sebaliknya kita hormati, kita hargai bahasan dalam riwayat man qada a'ma arba'ina khutwah wajabat lahul jannah. Dalam riwayat man qada a'ma arba'ina khutwatan barang siapa yang menuntun orang yang buta arba'ina khutwatan 40 langkah ya sejauh 40 langkah wajabat lahul jannah dia pasti akan mendapatkan surga. Dalam riwayat yang lain, hufira lahu maka taqadda min dhanbi. Di riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain man qada a'ma arba'ina zira'an. Barang siapa yang menuntun a'ma arba'ina zira'an 40 zira' ya satu zira' setengah meter berarti 20 meter. Kalau tadi arba'ina khatwah 40 langkah. Ya, ke, dalam riwayat yang lain arba'ina ziroan kana lahu karena lahu ajar kira rakhaba. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan bu budak. Jadi termasuk pahalanya besar menurut nama. Jadi alamah hukum sholat Jumat ini dikatakan di sini dia tidak wajib sholat Jumat kalau dia tidak mendapatkan orang yang menuntunnya. Berarti kalau misalnya ada orang yang bisa menuntunnya, berarti hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya sholat Jumat wajib apa tidak atas orang yang buta, berarti ada tafsil. Kalau dia ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid, berarti wajib sholat Jumat. Kalau dia tidak mendapatkan orang yang bisa menuntunnya ke masjid, tidak ada orang yang menuntunnya, berarti dia tidak wajib sholat Walaupun dia dengan tongkatnya bisa aja dengan sendirinya pergi ke masjid. Tidak wajib. Naam in kana manziluhu qariba minal jami'. Ya, jika rumahnya dekat dengan masjid jami. Al-jami ini masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat ya. Itu al-jami. Jadi masjid jami, masjid jami. Jadi masjid jami bukan hanya satu, setiap sholat, setiap masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalam masjid tersebut, yaitu masjid masjid jami. Allahumma Allah, Allah, Allah, Allahumma Allahumma Allahumma Di sini dikatakan iya. Jika rumahnya dekat dengan Masjid Jami. Bihaitsu la yanaluhu dhararun. Yang sekiranya kalau dia pergi ke masjid tidak mendapatkan darar bahaya, wajib alaihil hudur, wajib atasnya untuk hadir kama fil bajuri sebagaimana disebutkan dalam kitab bay. Jadi di dalam kitab juri disebutkan kecuali kalau rumahnya dekat walaupun dia tidak ada yang menuntunnya, tetap dia wajib untuk sholat Jumat kalau dekat dengan masjid jami rumahnya. Wa Ibni Hajar, annaha la tajib alaih, wa in ahsana al bil asa, au karuba manziluhu, wa lam yakhsha dararan. Tapi Ibn Hajar mengatakan bahasanya tidak wajib sholat Jumat bagi amah walaupun dia sebenarnya bisa berjalan dengan tongkat atau walaupun rumahnya juga dekat dengan masjid jami walam yahsha dararan dan dia tidak takut bahaya jadi Ibn Hajar mengatakan tetap tidak wajib sholat Jumat walaupun rumahnya dah dekat waqad wafaqana ala wujubiha alaihi inda wujudil qaid Malik wa Ahmad dan telah sesuai dengan pendapat kita mazhab Imam Syafi'i atas kewajiban sholat Jumat bagi akma jika dia mendapatkan orang yang menuntunnya. Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Ahmad pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i dalam hal yang sudah disebutkan barusan. Wa qala Abu Hanifah la tajib. Yani la tajib mutlakon. Imam Abu Hanifah mengatakan hukum sholat Jumat tidak wajib atas orang yang buta mutlakon. Artinya mutlakon walaupun dia mendapatkan orang yang menuntunnya. Tetap tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat, al-jum'atu fardu'ain. Hukum sholat Jumat, fardu'ain. Ya, tentunya bagi orang yang yang mempunyai sifat yang akan disebutkan nantinya. Fardu'ain, wakila fardu kifayah. Ada mendapatkan fardu kifayah. Jadi kalau pendapat fardu kifayah berarti tidak wajib melaksanakan sholat Jumat kalau di masjid sudah ada yang melaksanakan sholat jil Pendapat doaif tapi ya. Wa inama talzamu li ghairi ma'dzur, tapi sholat Jumat itu wajib bagi orang yang tidak ada uzur. Seperti apa uzurnya? Binahwi marat, seperti uzur sakit. Minal azar dan semisalnya daripada uzur-uzur allati marat fil jamaah yang sudah disebutkan dalam bab sholat berjamaah. Sudah disebutkan apa belum? Ada babnya kan? Azharul Jum'ah wal. Nah, bisa dilihat itu. Tapi juz awal itu ya. Ya, di situ disebutkan sudah apa aja yang menjadi uzur untuk tidak wajib sholat berjamaah, termasuk juga tidak wajib sholat Jumat. Karena setiap uzur yang menggugurkan kewajiban sholat berjamaah menggugurkan juga kewajiban sholat jum. Ya, ya kalau kita ingat-ingat lagi, termasuk diantaranya adalah sakit tentunya, kemudian sidatul har sangat pah, atau juga al-wahal jalannya be, becek, ya atau juga al-mator, ya hu, hujan yang sekiranya terkena bah. olehnya. Jadi dia pantasnya pakai misalnya pakai kopiah, pakai gamis ini gamisnya lagi dicuci atau lagi hilang atau apa. Wakif maka tidak wajib sholat Jumat. Walaupun pakaian yang lain ada, tapi tidak pantas dia pakai untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak wajib. Termasuk siman mufrid, orang yang terlalu gam, gemuk, berat untuk berjalan, bangunnya berat, jalannya berat, tidak wajib sholat Jum. Jumat. Ya, kemudian termasuk juga yang tidak wajib sholat Jumat. Ayam zafaf. Ya, masih pengantin. penganten pengantin baru. Ya, kalau masih gadis di tujuh hari. Kalau dengan janda tiga hari. Jadi selama itu tidak wajib. Sholat jamaah dan sholat jum, Jumat. Termasuk itu uzur. Kemudian uzurnya juga safar. Ya, termasuk uh, dan banyak lagi dan sibuk dengan jenah sibuk dengan orang yang sah sakit tidak ada orang lain yang merawatnya ya, ini semuanya juga uzur jadi setiap uzur yang disebutkan dalam sholat jumat sholat jamaah begitu juga di sini berlaku berarti menggugurkan kewajiban sholat bukan hanya itu termasuk juga menggugurkan kewajiban menghadiri walima jadi walima kan wajib walima. menghadiri walimatul urus hukumnya Nah, termasuk syarat wajib kalau tidak ada uzur. Uzurnya apa? Sama dengan uzur jum, Jumat dan jamaah. Mungkin kecuali sidatul ju. Mana tidak mau hadir walimah. Kenapa? anak sangat lapar. Malah enak kalau sangat lapar hadir walimah bisa makan bah. Kecuali itu mungkin. Ya begitu juga menjadi uzur. Ya bangga menjadi uzur dalam mendatangi istri Ya, kalau memang lebih dari satu ada pembagiannya, maka di situ dia menjadi uzur. Dengan uzur salat Jumat dan jamaah jamaah. Binahwi maradin minal azar allati marad fil jamaah mimma yumkin maji'uhu fi jum'ah yang sekiranya mungkin uzur itu terdapatkan dalam salat fa innar bil lel dalam salat berjamaah disebutkan salah satu uzurnya adalah adanya angin di malam hari angin keras ya, di malam hari itu sudah menggugurkan kewajiban sholat ber berjamaah tapi itu tidak mungkin terjadi di waktu di waktu sholat jom kenapa karena sholat jumat tidak di malam hari tapi di siang hari itu kan angin kalau di malam nah, lah ya mungkin hanya kuna uzuran huna berarti tidak mungkin menjadi uzur huna walju lapar fa ya buat an yakuna uzuran fi tarkiha jadi jauh kalau kita katakan sangat lapar itu menjadi uzur fitar kiha dalam meninggalkan sholat jum. Wa tawakaf suki fi jum'ah ala ghairiha. Imam Suki tawakaf dalam arti tidak menyetujui. Dalam mengkiaskan Jumat dengan selain sholat Jumat. Ini sholat lima waktu. Sholat berjamaah dalam sholat lima waktu kok disamakan dengan sholat Jumat. Kenapa? Waqala dia berkata, "Kaifa yulhaqu fardu ain bima huwa sunnah aw fardu kifayah?" Kok bisa diikutkan hukumnya atau disamakan hukumnya Salat Jumat dengan Salat berjamaah padahal Salat Jumat hukumnya Salat berjamaah hukumnya Salat berjamaah hukumnya fardu kifah atas laki-laki ya kalau atas perempuan sunnatu ain sunnah di atas laki-laki fardu kifah jadi sholat jumat fardu ain sholat berjamaah fardu kifayah kok bisa uzur sholat jamaah sama diikutkan juga uzur di situ uzur sholat jum bal yambahi anakula masawat masakatuhu masakatal marat yakunu uzran tapi Sebaiknya kita katakan setiap sesuatu yang masakohnya menyamai masakoh sakit. Rasa beratnya untuk menghadiri itu sama dengan rasa berat ketika adanya sah. Yakunu uzran. Maka di situ bisa menjadi oh mudur. Kiasan alal marat al mansus. Dikiaskan kepada sakit yang memang dimansuskan dalam hadis. Wa mala dan yang sekiranya masakohnya tidak sama dengan masakohnya sakit. La fala wa mala fala maka fala yakunu uzran maka tidak menjadi um uzur jadi Imam Suki mengatakan yang penting kalau masakohnya apapun sebabnya kalau masakohnya sama dengan masakoh sakit maka menjadi um uzur wa mala fala illa bidalil kecuali kalau ada dah Lakin kola Ibnu Abbas, tapi tetap ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan al-jum'atu kal jamaah hukum sholat Jumat sama dengan hukum sholat berjamaah. Jadi uzurnya pun juga sama dengan uzurnya sholat berjamaah. Wahwa mustanadul ashab dan itulah yang dijadikan sandaran bagi ulama ashab Imam Syah. Syafi'i. Yang kelima, loh solal ma'zur qabla fawati jumrah. Law solal ma'zur, andai kata orang yang ada uzur sholat qabla fawatil jum'ah sebelum selesainya sholat Jumat sebelum ketinggalan sholat Jumat. Sholat apa dia? Ad-duhur. Boleh apa enggak? Hmm? Orang yang tidak wajib sholat jumat sholat duhur terlebih dahulu, padahal belum dilaksanakan sholat Jum'at. Boleh apa enggak boleh? Hah? Yang tidak wajib sholat Jum'at ya. Yang tidak wajib sholat Jum'at, apa boleh sholat duhur terlebih dahulu sebelum selesai sholat Jumat? Apa harus nunggu selesai sholat Jumat baru dia boleh sholat duhur? Hah? Boleh ya? Boleh apa enggak boleh? Hukumnya, Bu? Boleh. Yang tidak wajib, boleh. Nah, cuma, cuma kalau dia tidak wajib karena ada uzur, dan uzurnya ada kemungkinan bisa hilang sebelum selesainya sholat Jumat, disunahkan jangan sholat duhur terlebih dahulu, jangan ke susu, tapi nunggu dulu sampai selesai sholat. Siapa tahu, siapa tahu uzurnya, uzurnya hilang, kemudian dia sempat melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi tidak wajib, misalnya sakit, Ya, dia mau sholat duhur, Allah Akbar, Allah Akbar, azan pertama. Sudah masuk waktu sholat kan berarti? Sholat duhur duluan, padahal masih azan pertama. Belum nanti ada azan kedua kan, belum khutbahnya kan, belum sholatnya. Dia langsung azan pertama langsung sholat duhur boleh. Walaupun kemungkinan bisa aja sem sembuh dari sakitnya dan sempat dia hadir. Tapi tetap dia boleh. Tapi yang afdal di akhir kan. Kalau kemungkinan Ya, ada kemungkinan dia bisa hilang udurnya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, seperti siapa? Seperti safar, musafir, tidak wajib kan? Karena ada udur safar. Sudah tidak ada kemungkinan hilang, dia kan musafir selalu di situ. Maka tidak diafdolkan atau tidak disunahkan untuk diakhirkan. Boleh langsung dia sholat di awal waktu. Termasuk seperti kalian ini. Ya, jadi kan mazur. Memang tidak wajib, bukan mazur. Tidak wajib. Jadi boleh kalian bahkan tidak afdal diakhirkan langsung. Adzan pertama sholat Jumat boleh langsung sholat do. Tidak perlu harus nunggu selesai sholat Jum. Paham? Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang ma'zur. Dia sholat duhur terlebih dahulu. Padahal masih belum selesai sholat Jumat. Cuma salah uzru. Tahu-tahu uzurnya hilang. Wajib apa enggak? Ya? Wajib apa enggak? Sudah dibaca apa belum? Sumazala uzroh. Tahu-tahu setelah dia sholat duhur, uzurnya hilang. Watamakkana minha. Dan memungkinkan dia untuk menghadiri sholat Jumat. Masih sempat dia. Mau hadir itu masih sempat. Lam talzam. Oh, berarti hukumnya lam talzamhu tidak wajib atasnya untuk sholat Jum. Jumat. Kenapa? Li'annahu qad adda fardha waqtih karena dia telah melaksanakan kewajiban di waktunya. Ketika di waktunya dia sholat, ya itulah kewajibannya adalah sholat doh. dan sudah dilaksanakan kewajiban yang ada di waktunya, ya selesai sudah. Illa kecuali satu masalah. Illa ingkana khunsa. Illa ingkana khunsa. Kecuali kalau dia khunsa. Tahu khunsa? Ya, bukan banji hunsa ini. Kalau banji itu mahnus banji itu adalah mahnus Laki-laki tapi sifatnya seperti peram. Jadi hunsa ini lahu alatan la yusbi alata rijal wala alatan. Itu sudah belajar faraid kah? Sudah. Kan di situ ada bab hun. Ada hunsa muskil, ada hunsa wa ada Al-muhim humsa ini hakikatnya adalah manusia yang imah laki wa imah perempuan. Cuma dia masih tidak jel jelas. Jadi kemaluan laki ada, kemaluan perempuan ada. Walaupun nadir mungkin. Tapi ada, pasti juga ah, ada. Dan itu dalam fikih dibahas. Dalam bab faraid dibahas. Dalam bab wudhu dibahas. Dalam bab sholat, auratnya gimana, semuanya dibahas. Yang intinya, ya diberikan hukum yang lebih hati yang lebih hati-hati. Jadi termasuk dalam masalah misalnya wudhu. Kalau dia nyentuh laki-laki dianggap batal. Kalau nyentuh perempuan, dia batal juga. Nyentuh laki-laki, jangan-jangan dia pram. Nyentuh perempuan, jangan-jangan dia. Makanya kasihan Hunsa ini pastinya tidak bisa menikah soalnya. Kalau mau nikah gimana dia? Mau nikah laki-laki, tahu-tahu dia laki-laki. Mau nikah dengan perempuan, tahu-tahu jadi selama tidak jelas, tidak boleh meni Sampai nunggu sampai jelas. Nah, jelas ini dengan apa? Dengan berfungsinya salah satu daripada alat. Yang mana yang berfungsi? Berarti nunjukkan dia adalah hakikatnya sesuai dengan alat yang berfungsi. Ya. Nah, itu kalau sudah jelas berfungsi salah satunya, berarti hunsahnya menjadi hunsah wa wadeh, hunsah yang jelas. Kalau belum dua-duanya berfungsi atau dua-duanya tidak berfungsi, Ya ini khunsahnya namanya khunsah muskil. Ini muskilah ini. Jadi mus, jadi masalah muskilah. Nah gimana kalau misalnya khunsah? Jadi termasuk khunsah ini tidak usah hadir sholat Jumat. Dia hadir sholat nanti jangan-jangan dia perempuan. Nah, kalau misalnya hunsa itu sholat duhur terlebih dahulu. Fabana rojulan. Tahu-tahu setelah sholat duhur menjadi jelas dia adalah fa innaha talzamuhu maka wajib atasnya untuk melaksanakan salat jum yang keenam yajuz lima yajuz liman la tajib alaihi jum'an yansorif minal musalla qabla ihramihi biha walau ba'da dukhul waqtiha ya kita baca cepat ya karena ini Jumat ini laki-laki semuanya tuh hmm. ini panjang soalnya apa mau dilewati Hah? Tapi nanti kan nanti ngajar laki-laki nanti. Kalau pulang kan ngajar laki. Nanti pun nikah, punya anak laki-laki, nanti ajarkan sholat jum. Kalau dilewati eman eh, nanti tidak paham sholat jum'at. Wah, nanti ada ponakan-ponakan atau anak nanti laki-laki minta ajarkan anak tentang sholat Jumat. Waduh kebetulan Rasulullah Mas di diloncati waktu itu. <laughs> Anda tidak paham. ditampilkan ya. Walaupun ini biasanya kalau mempelajari sesuatu yang tidak ada kaitannya tidak semangat biasanya. Yang keenam, ya juzu liman la tajib alaihi juma'annya sorih minal musola Boleh bagi seseorang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, misalnya sakit ya. Boleh dia yang sorih minal musola bubar atau keluar daripada musola tempat sholat. Jadi kita katakan orang yang sakit tidak wajib. Bukan berarti tidak wajib tidak boleh. Tapi tetap dia bu, boleh. Andai kata, andai kata orang yang sakit itu memaksa. Boleh kan? Ya banyak. Ada yang sebagian ada cerita yang wakiah cerita yang memang terjadi. Jadi ada orang yang memaksa untuk dihadirkan di masjid jami untuk sholat jumat. Padahal dia sakit parah sudah sakit stroke. Jadi stroke sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dia maksa untuk dibawa, digendong, dibawa ke masjid. Anaknya sudah melarangnya, tetap dia maksa. Akhirnya terpaksa karena maksa. Jadi ketika sampai di masjid, nunggu sholat Jumat ya dilaksanakan sampai betul-betul dia takbiratul ihram. Tapi baru takbiratul ihram terjatuh langsung dan tidak lama ya memang sudah tidak ada nyawanya lagi. Memang itu ditantar ke masjid untuk meninggalnya di masjid dan dalam keadaan sholat bahkan sholatnya lagi sholat Jum Jumat sudah takdirnya memang matinya di masjid ya kata nah, jadi misalnya dia memaksa untuk datang ke musola atau ke masjid untuk sholat Jumat apakah boleh dia pulang ah anak pulang tidak jadi anak mau teruskan misalnya apa boleh apa tidak boleh dikatakan sini ya jus boleh Ya, liman la tajib alaihi jum'ah bagi yang tidak wajib Jumat bukan hanya sakit ini contoh yang sakit ya termasuk Musa musafir sudah hadir di masjid ini kan tidak wajib tapi bukan berarti tidak boleh boleh aja musafir sholat Jum kalau misalnya musafir itu hadir di masjid kemudian baru azan pertama dia mau pulang boleh apa ndak boleh ya walau ba'da dukhul waktiha walaupun setelah masuk waktu waktunya. Ilam man bihi uzrun yazulu bil hudur. Hmm, tapi tidak dibaca ini. Kecuali kalau dia itu uzurnya yazul akan hilang bil hudur dengan hadir. kalmarit seperti orang yang sakit. Berarti termasuk sakit tidak boleh itu. Tadi kita katakan boleh. Dikatakan sini tidak boleh karena dia yang menghalangi dia wajib sholat Jumat karena apa? Karena sakit, kasihan maksa. Ini tidak wajib. Tapi kalau dia sudah memaksa dan sudah hadir di masjid, ya sudah, berarti dia sudah kadung ha? hadir. Diteruskan. Kalmarit wal ama juga demikian ama. Tidak wajib tadi kan kalau tidak ada yang menuntun. Wal harim orang yang tu tua sakit-sakitan. Wal ma'zur bil matar misalnya ada hujan tapi dia mak maksa. Wal wahal atau karena ya lumpur. Fahaula maka orang-orang tersebut wa amsaluhum dan semisal mereka kanal mani umin wujubiha yang menghalangi untuk wajib sholat Jumat fi bagi mereka itu husulal masaqqah, adanya masaqqah bil hudur untuk ha waqad hadaru dan ternyata dia sudah hadir dan dia sudah lewati masaqqah itu. Fala lahumul insiraf, maka tidak boleh bagi mereka untuk kembali ba'da dukhulil waqt setelah masuknya waktu waktu. Berarti tidak boleh kembali kalau sudah masuk waktu, kalau sudah azan. Kalau belum azan berarti masih boleh kem wahwa zawal yaitu maksudnya waktu dengan tergelincirnya matahari. Bi khilafi qablahu. Berbeda kalau sebelum masuknya waktu. Fayajus maka boleh pulang. Walau hasala li ahadin li ahadin masyaqqatun fi adam insirafihi. Tapi kalau misalnya terdapatkan bagi seseorang masyaqqah keberatan fi adam insirafihi kalau dia tidak pulang Latuh tamal adatan yang tidak bisa dia pikul beban tersebut, masakoh tersebut. Adatan menurut kebiasaan. Kaman bihi ishal. Sebagaimana misalnya orang yang diare. Jangan mencret, tidak enak ngomongnya. Diare ya. Kaman bihi is ishal. Diare misalnya. Jadi dia maksa hadir. Boleh kan? Dia tidak wajib. Sholat Jumat tidak wajib. Tapi kalau dia sudah hadir di masjid, tidak boleh. Tidak boleh pulang kalau sudah masuk wak waktu. Kecuali kalau dia ada masa kok ini sudah mau keluar ini gimana ini. Namanya dia kan tidak bisa. Tidak bisa ditahan. Kadang keluar sendiri kan. Jadi kan daripada keluar di masjid jamek kan. <laughs> Ya asan pulang ganggu orang itu. Ya ini kaman bihi ishal donna ingkito ahudia kira ishalnya berhenti. berhenti. Fahadar, akhirnya dia hadir. Summa ahasabi, tahu-tahu dia kok merasa mau keluar. Jazalahul insiraf. Boleh dia untuk in. Ini kadang-kadang terjadi kalau sudah mabtun. Ada Habib Hadun Al-Attas. Pernah Habib Hadun Al-Attas dari Hadromut dia ziarah ke Madinah Munawwarah. Ketika masuk masjid di Madinah Munawwarah, dia itikaf, ibadah di situ. Habis sampai sholat isya berjamaah. Sampai sholat isya berjamaah dilanjutkan zikirnya. Tatkala petugas Masjid Nabawi itu menutup pintu, ini Habib Hadun ini tertidur. Jadi dia tidak tahu kalau pintunya mau ditutup. Masjid Nabawi kan ditutup. Beda dengan Masjid Haram Maki. Kalau Masjid Haram di Mekah itu 24 jam nonstop. Jadi selalu terbuka, tidak ada pintu untuk menutup. Tidak ada. Kalau Masjid Nabawi ada ada jamnya. Jadi kalau sudah jam 9 ke atas ditutup. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai dibuka sekarang semuanya. Jadi al-muhim anu masih waktu itu masih ditutup. Jam 9 itu sudah ditutup. Ini Habib Hadun tertidur. Bangun sudah ditutup pintunya. Biasanya kalau bangun itu baru terasa kan? Kalau bangun tidur, kalian bangun pagi itu baru baru terah. Kalau waktu tidur tidak terasa. Kalau sudah bangun dari tidur baru terasa perut itu tidak enak. Nah ini Habib Hadun bangun dari tidurnya terasa tidak enak. Mau keluar tidak bisa dikunci dari luar. Digembok semuanya. Akhirnya dia bawa rida. Terpaksa ini mabtun ya ini diare. Dia taruh ridanya di lipat lipat yang siangnya tidak tembus. Dan di situ dia ilha aja. Habis itu dilipat-lipat hasilnya Ditunggu sampai menjelang subuh. Nunggu pintu buka. Ketika dibuka pintu dia lari langsung. Dia takut nanti ketahuan kan. Akhirnya dia lari pergi ke tempat yang kosong di situ lapang. Akhirnya dia buka serbannya. Tidak taunya berubah menjadi emas. Tidak jadi dibuang dibawa lagi. Ya. Coba kalian kode Ilhaja jadi emas kan enak. <laughs> Bisa batu pondok ini tidak keluar emas. Jadi kita katakan kita lanjutkan tadi apa? Nah, ketika dia masuk masjid, hadir di masjid, dia terasa tidak enak. Jazalahul insiraf. Boleh dia insiraf. Padahal tadi dikatakan kalau sudah kadung hadir, sudah masuk waktunya, tidak boleh pulang. Tapi ini kan muskilah ini. Walau ba'dal ihram, bahkan walaupun ba'dal ihram bisolat. Walaupun sudah takbiratul eh, ihram, walaupun sudah sholat. Ya namanya mau keluar gimana? Haisu alima annahu inistamarra sabaqahu. Yang penting dia itu tahu atau ghalab ala dhon, dia sangkaannya kuat kalau dia terus sholat ini sabaqahu. Ini akan keluar keluar akhirnya nanti kan? Nggak bisa dia tahan. Bal yajib in ghalab ala bin bal yajibu bahkan wajib dia keluar pulang jika dugaan kuat talwisul masjid akan mengotori masjid. Jadi kalau misalnya dia ini kayaknya keluar ini sampai bukan hanya di celana tapi bisa ngotori mas, maka hukumnya wah ndak anak mau teruskan. Ndak bisa. Ya harus dan wajib dia pun pulang. Kotori rumah ndak apa-apa. ولو زاد ضرر المريض بانتظار bintidarihi fi'laha jada lahul insyirah. Dan andai kata misalnya orang yang sakit nunggu di masjid, kemudian setelah azan dia mau pulang kan tidak boleh. Nah, kecuali kalau zada. Kecuali kalau sakitnya ber tambah bertambah sakit, tambah tidak kuat dia, tidak tahan. Dia boleh bu, pulang. Lo katanya tadi tidak boleh itu kalau tidak bertambah Nampak. Kalau zada darul mal binti dari fil ajada lahu insirah ba'da duhulil waqt. In lam tuqami shalah, selama belum qomat. Selama belum qomat. Fa in uqimat, tapi kalau sudah qomat, imtana al insirah, maka dia tidak boleh pulang. Lakin lau tafahasha dharar, tapi kalau dhararnya sangat berat, sakitnya sangat parah, bi anzada ziyadatan la tuhtamal adatan yang sekiranya bertambah sakitnya itu tidak bisa ditahan sama sekali menurut kebiasaan orang yang normal, ya jazalahul insirah maka boleh baginya untuk puhu walau ba'dal ihram bi bahkan walaupun setelah takbiratul pian yukhrija nafsahu minha yang sidanya dia keluarkan dirinya dari salat in kana fi raqatil ula jika itu ada pada rakaat ber fa in kana fi kalau itu rakaat kedua nawal mufaraqah kalau memang dia waktu itu keadaannya dalam rakaat kedua dia niat mufah dan wakamalaha munfaridan. Kemudian dia lanjutkan surakaat keduanya sendiri kan bisa lebih cepat. Munfaridan dengan sendiri. Inlam jaga hal hudororun. Itu semuanya kalau tidak mendapatkan doa. Ditakmil dengan menyempurnakan sholat. Kalau misalnya dia menyempurnakan sholat tambah sakit. Jazalahu qad. Uha, boleh dia memutusnya. Yang ketujuh, lo sholat sahsun jum'atan fi Korea. Andai kata seseorang sholat jum'at. Fi Koryatin dalam satu kampung Au maridun ad Atau ada orang yang sakit sholat duh. Sumahador. Sumahador ahaduhuma. Salah satu daripada keduanya itu hadir. Hador kemana? Mahalla Jum'atin. Hadir ke tempat sholat. Husibah minal arba'in. Dihitung termasuk daripada jumlah 40 orang yang diharuskan dalam sholat jum. Ini ya kan orang sakit tidak wajib. Tapi kalau hadir termasuk sudah kita bahas kemarin kalau hadir dia dihitung daripada empat empat pula puluh orang begitu juga orang yang desa orang kampung nah, apa maksudnya orang yang kampung kan sudah kita lewati ini orang yang kampung yang anggotanya atau penduduknya tidak sampai empat puluh orang dan dia misalnya ya, dan di situ dia tidak mendengar suara azan wajib apa enggak tidak kalau mendengar suara azan dari kota dia wajib pergi ke kalau nak mendengar dan jumlahnya tidak sampai 40 orang, tidak wajib. Nah, kalau hadir, misalnya hadir boleh dia hadir. Kalau hadir misalnya apa dihitung daripada 40 orang? Dikatakan husibah minal arba'in. Tetap dihitung daripada 40. Wa takunul jum'atu lil marid naflan mutlakon. Dan sholat Jumat yang dilaksanakan oleh orang yang sakit menjadi sun. Kama rajahahu bayjuri. Wakilat zuhur. Ada yang mengatakan dianggap sholatnya seperti sholat do. Maksudnya pahalanya ya. Wakila ad-duhru naflan ah. Wakila ad-duhru naflan mutahan. Kalau orang sakit itu salatnya salat duhur, maka itu seperti salat sunnah wal jum'atu farad. Tapi kalau dia memaksa diri melaksanakan salat Jumat berarti seakan-akan dia salat fardu. Yang kedelapan ya juzu liman la talzamuhul jum'ah. Boleh bagi seseorang yang tidak wajib salat Jumat. Seperti apa yang tidak wajib salat Jumat? Ka'abdin budak, wa imratin, wa musafirin, ya wa imra'atin boleh bagi mereka an yusalliyal jum'ah boleh salat jum badalan anid duhur sebagai ganti daripada salat waktu jazi'uhu dan cukup baginya artinya tidak perlu salat duhur lagi kalau dia salat perempuan salat Jumat tidak perlu salat jum sama juga musafir salat Jumat tidak perlu salat duhur wal hiya afdal bahkan dikatakan di sini kalau perempuan sholat Jumat maka menjadi lebih kenapa? Karena sholat Jumat term adalah sholat yang paling paling afdol benda sholat Jumat. Paling afdol dalam arti pahalanya tentunya paling bah. Jadi sholat duhur dengan sholat Jumat pahalanya masih banyakan sholat Jumat. Sholat duhur dengan sholat asar pahalanya tetap lebih banyak sholat Jumat. Padahal sholat Jumat cuma dua rakaat, tapi pahalanya melebihi pahala sholat duhur, sholat asar, sholat isya yang jumlahnya empat rakaat. Jadi kadang-kadang amal yang sedikit tapi pahalanya lebih banyak daripada amal yang banyak. Seperti sini, duhur empat rakaat, lebih capek empat rakaat daripada dua. Tapi yang dua rakaat lebih ringan, pahalanya lebih Saat Termasuk perempuan yang abdul dan yang lebih banyak pahalanya adalah sholat jum. Tapi itu du dulu ya, dulu zaman sahabat, nah bapak sholat Jumat, sholat hari raya di masjid. Kenapa? Karena mereka orang-orang lakinya menutup mata mereka daripada pandangan yang haram dan perempuannya pun juga begitu menutup au auratnya. Kalau sekarang yang perempuannya tidak menutup aurat, yang lakinya membuka mah hanya terjadi fit. Terjadi fit mana-mana. Makanya kan Sayyidatuna Hafsah pernah dilarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk keluar ke sholat di masjid berjamaah ini. Ya, sahabat waktu ada Rasul SAW perempuan sholat di masjid bersama Nabi SAW. Akhirnya dia protes. Bagaimana nanti melarang anak untuk pergi ke masjid padahal Rasul sendiri selama hidupnya tidak melarang perempuan untuk sholat di masjid. Dikasih pengertian tidak paham. Ya sudah. Suatu waktu Sayyidina Umar menyamar. Dia wajahnya dia tutupi dengan kain seperti ninja Ya, kemudian ketika waktunya Sayyidatuna Hafsah pergi ke masjid, di tengah jalan langsung ya, dia pegang ini Sayyidina Umar tapi menyamar dia kelihatan, dia pegang uh, bagian dadahnya dan sampai teriak. lari teriak, pulang tidak jadi ke masjid. Karena itu laki-laki ini tempat yang sepi. Hanya keesokan harinya tidak pergi lagi ke masjid kapol sudah. Sayyidina Umar tanya, kenapa ini guna berjiwa? Zaman sekarang sudah berbeda, katanya dia. Ya, bisa dengan cara seperti I. Ya, zaman ini ya, tentunya ya, tidak sama dengan zamannya Rasul, Rasulullah SAW. Jadi tetap lebih baik perempuan adalah sholat di rumah daripada di mas. Tapi kalau misalnya mau sholat di masjid, boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Hah? Harus pakai pakaian biar tidak boleh pakai wangi-wangi. Tidak boleh juga dandan-danda. Tidak boleh juga tanpa izin sua dan itu syarat bagi yang sudah bersuah, dan itu juga syarat bagi yang biasa-biasa ya kalau ada wanita yang bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya atau dengan e, tubuhnya, maka walaupun tiga syarat ini ada, tetap hukumnya tidak bo boleh. Jadi ini orang yang di, di luar dua orang ini. Dua orang yang bisa menimbulkan fitnah dengan kecantikannya atau dengan tubuh maka ini mutlakon walaupun ada tiga syarat. Selain dua orang ini boleh tapi dengan tiga syarat, jangan dandan, pakai wangi-wangian, jangan pakai pakaian biasa, ya, tidak terlalu yang warnanya yang terang, tidak. Juga harus dengan izin suami. Kemudian dikatakan sini waktu bal hiya afdal li'annaha fardu ahli kamar karena sholat Jumat kewajiban orang yang sempurna. Wala tajuzu i'adatuha duhran dan sholat Jumat tidak perlu diulang lagi setelahnya untuk sholat doh ba'du setelahnya hai suka mulat suruh Tuhan yang sekiranya sholat Jumat tersebut sudah sudah sempurna syarat-syaratnya kama marah sebagaimana telah lewat an fatawa Ibn Hajar daripada fatwa Ibn Hajar khilafan li Abi Bakar Al-Ashar berbeda pendapatnya dengan Abi Bakar Al-Ashar yang mengatakan boleh diulang sholat do duhur musafir atau perempuan yang sholat Jumat boleh apa tidak setelahnya sholat duhur Ibn Hajar mengatakan tidak boleh karena sudah melaksanakan kewajibannya tidak boleh lagi diu tapi Imam Abu Bakar Ashar mengatakan boh, boleh. Yang kesembilan, tugni al-jum'atu aniduhur wa in fa'alaha man la tarzamuhu kaswabi wal mar'a musafir li anha akmal minhu fil ma'na. Sama ya seperti yang tadi. Jumat jika melaksanakan sholat Jumat maka tidak perlu sholat do wa in fa'alaha man la tarzamuhu walaupun dilakukan orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti siapa kasobi nah wajib sholat Jumat wal mar'a wal musafir li anha akmal minhu karena li'annaha karena siapa? Karena sholat jum akmal minhu lebih sempurna daripada sholat do fil makna dalam maknanya bukan fil ya, fil harokah kalau harokat sholat duhur lebih bah, banyak tapi maknanya dalam arti pahalanya anna afdhala sholawat sholatul wa in kanat aksor suratan walaupun sebenarnya bentuknya sholat jumat itu lebih lebih singkat lebih pendek daripada sholat duhur yang ke-10 yasihu duhrul ma'dzur qabla salamil imam minal jum'ah. Ini kita singgung tadi. Orang yang sholat, orang yang ma'dzur kemudian dia sholat duhur sebelum salamnya imam daripada sholat Jumat hukumnya sah. Ya, boleh orang yang ma'zur melaksanakan sholat duhur sebelum selesai sholat jum. sanul jama'atu fi duhrihi. Bahkan dia sunnah sholat berjamaah ketika sholat duhur. Bagi orang yang ma'zur yang sakit-sakit ini ya atau yang musafir. Ma'al ya, tapi sunnah sholat berjamaahnya diam. Jangan terang. Jangan nanti ketika sakit atau musafir, sholat duhur boleh kan, tidak wajib sholat jumat. Jangan sholat duhurnya berjamaatan di depan rumah, di jalan. Nanti orang ngelihatnya, wah ini kan, kok tidak sholat? Menjadi su, menjadi suudon. Jadi untuk menghindari suudonnya orang-orang, jadi sunnah sholat berjamaah tapi di tempat yang sepi tidak terlihat oleh oh sehingga orang yang melihatnya nanti akan menjadi su sudan nah, Ada yang disebutkan in al udur. Tapi jika uzurnya khafi, uzur itu uzur yang samar. Kecuali kalau misalnya uzurnya jelas perempuan ini. Sholat duhur terang-terangan jamaatan. Orang tidak sudan apa tidak Tidak sudan sudah tahu. Oh, ini perempuan memang tidak wajib sholat jumat. Tapi kalau laki-laki yang sakit. Orang masa semua tahu kalau dia sah? Jadi kadang-kadang orang data dan banyak juga uzur-uzur yang orang lain melihatnya dia seakan-akan sehat walafiat tidak ada penghalang untuk hadir sholat Jumat. Tapi padahal dia mah Imam Malik bertahun-tahun tidak pernah sholat Jumat. Imam Malik bertahun-tahun tidak pernah sholat Jumat. Bahkan di Mekah pondoknya Abu Yamaliki murid-muridnya tidak pernah sholat Jumat, sholat duhur tiap hari. Bahkan walaupun hari Jumat tetap sholatnya sholat duhur, tidak sholat Jumat. Ini perintahnya daripada Abu ya. Pasti ada u, ya, ada uzur. Jadi termasuk di situ nggak boleh keluar untuk sholat Jumat. Jadi tetap sholat di pondok, tidak keluar dan mereka sholatnya sholat du, duhur. Imam Malik juga demikian. Jadi kadang-kadang ketika Imam Malik ditanya, aku tidak sholat Jumat. Padahal dilihatnya sehat walafiat. Laisa kullu uzrin yuzkar. Bukan setiap uzur itu bisa disebutkan. Ya kadang-kadang orang punya uzur tapi tidak bisa dicerita, tidak bisa diceritakan. Kadang-kadang ada Imam Sa'rani, termasuk Imam Sa'rani ini wali min Ilah, Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wilayah kasaf, bisa mengkasaf orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia setelah diberikan apa yang diminta menjadi tahu hakikat orang masing-masing. Jadi orang yang perbuatannya maksiat itu dia melihat hakikatnya bukan hakikat manusia tapi melihat hakikat seperti binatang. Jadi ini seperti kepalanya monyet, ini sepertinya babi, ini anjing, ini sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi yang bagus amalnya berbentuk dengan bentuk yang indah. Sehingga dia ketika sholat Jumat bersama orang-orang, dia tidak kuat, tidak tahan. Melihat, ya Allah, ini yang sholat kayaknya di kebun binatang ini. Jadi akhirnya dia berapa lama tidak sholat Jumat karena ada uzur ini. Tidak kuat, tidak tahan. Karena kan kadang-kadang Habib Abdul Qadir Asyikaf ya, kalau ada tamu yang datang itu nangis. Dia hanya bisa nangis lihat orang-orang. Ya mungkin dia tidak tahu. Mungkin lihat orang-orang ini penuh dengan dosa. Ini namanya orang wali. Yukasif. Orang wali tahu apa yang hakikatnya, apa yang terjadi. Ya, mereka tahu. Ya, ada seorang wali yang sering dikunjungi oleh uh, peziarah untuk mencari berkah, mencari do meminta doa hanya ada orang yang habis maksiat. Habis berbuat maksiat mau ziarah kepada orang wali tersebut. Dia takut. Anak takut. Takut dikasar. Kadang-kadang orang wali kasar. Nah, sebagian orang wali termasuk Habib Hasan Satiri almarhum suka mengkasah orang. Nanti baru melakukan maksiat ini ya. Nanti barusan begini ya. Ini <laughs> itu dikasaf di depan orang. Kalau tidak ada orang masih tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang ada yang sebagian wali ma'zun, dikasih izin untuk seperti itu. Ya, tapi sebagian ada yang menutupi. Ada yang sebagian, termasuk Habib Zain pernah mengatakan, ada tahu masing-masing hakikat inti apa, inti apa yang dilakukan depan orang. Dia bilang seperti itu. Jadi tahu, ya, perlu inti ditanya gimana apa yang inti lakukan sudah tahu. Ya, ya orang wali ini. Ini ada orang habis maksiat mau ziarah ke orang wali. Akhirnya dia dengar, oh iya ya, katanya kalau uduk terlebih dahulu, insya Allah tertutupi akhirnya dia wudhu biar tertutupi F-nya ini dari sebagai orang wali tersebut makanya kalau dikatakan dalam ihya hal dahal ala sultan fahfat lisanak. Kalau kamu masuk kepada penguasa, maka jaga lidahmu. Salah ngomong sedikit aja, bisa dipenggal oleh raja kan? Jaga lidah. Tapi tidak ada hal tak ala wali minal aulia fahfat kolbang. Kalau inti masuk berziarah kepada orang wali, inti jaga hati inti. Jangan sultan. Jangan begini, jangan sultan kepada orang wali. Kenapa begini? Jangan. Orang wali tahu apa yang di Jadi dia wudhu. Sampai di wudhu, tahu-tahu dikasah. Ente melakukan begini ya. Kok bisa tahu anak wudhu kok? Iya, wudhu itu menghalangi kasafnya wali kecil. Tapi tidak menghalangi wasafnya kadi besar. Ada bari walaupun wudhu pun. Ayub Alil Habsi mengatakan kalau kamu masuk kepada orang wali kepingin. ebmu tertutupi, baca sebelumnya Allah sturna bisitrikal jamil tiga kali. Allah sturna bisitrikal jamil kalau masuk kepada orang wali. Ya, nah orang wali tahu hakikatnya. Allah sturna bisitrikal jamil tiga kali Uh, kita lanjutkan dari mana? In khafi al-uzur. Li'alla yutaham bi rogba an imam agar tidak dicurigai dia itu tidak mau sholat bersama imam atau sholat di Jumat atau tidak mau melaksanakan sholat Jumat. Amal uzur abdahir. ada Adapun uzur yang tampak, yang jelas, kalmar'ah seperti perempuan. Semuanya tahu wajib. Perempuan tidak wajib sholat. Fayusan lahal idhar. Maka boleh bahkan sunnah menampakkan sholat berlintifa itu mah karena tidak adanya kecuriga. Walau sholat duhur sumazala uzru. Andai kata orang yang ma'zur tadi sholat duhur tahu-tahu hilang uzurnya. Wa amkanat hul jum'ah. Dan memungkinkan dia melaksanakan sholat jumat tadi. Sudah dilewati tadi. Lam tal zamhu bal tusannu lahu. Lam tal zamhu tidak wajib. Bal tusannu lahu. Tapi hukumnya sun. Ila ingkana hunsah. Wattadoha bisukurah. fatal Nah, ini sudah dilewati tadi ya. Yang ke-11, idza arafa sahsun min ahli balad annahum la yusannuna al-jum'a wal hal annaha wajibatun alaihim wa tahaqqaq at-tark minhum jazalahu lahu an yusaddiqul awal al-waqt. Idza arafa sahsun jika seseorang mengetahui min ahli baladin daripada penduduk satu kota annahum la yusalluna al-jum'a bahwasanya mereka penduduk di kota tersebut tidak melaksanakan salat walhal annaha wajibatun alaihim padahal keadaannya ketika itu salat wajib wa salat Jumat wajib atas mereka wa tahaqqaq at minhum dan dia memastikan mereka itu penduduknya tidak mungkin salat jazalahu an yusalli zuhur ya awal al boleh baginya untuk salat zuhur di awal paham ya jadi misalnya di kampung ini orang-orangnya semuanya laap-laap tidak ada yang mau salat Jumat tidak ada salat Jumat di masjid tidak ada sepi semuanya walaupun salat Jumat Ya, maka kan sebenarnya itu kan kewajiban atas semuanya. Dan sebelum dilaksanakan sholat Jumat, tidak boleh orang sholat duhur. Kalau dia wah wajib sholat Jumat, tidak boleh sholat duhur. Makanya itu perlu diketahui. Kalau misalnya ada orang yang wajib sholat Jumat, dia tidak mau hadir, mau sholat duhur aja. Tidak sah sholat duhurnya kalau belum selesai. Kecuali kalau selesai sholat Jumatnya. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak dilaksanakan sholat Jumat di satu kampung atau di satu kota? Kalau pasti dikatakan ini, kalau pasti maka boleh orang yang mau niat baik melaksanakan sholat duhur, sholat di awal waktu. Kalau pasti. Wala yajib alaihi ta'khir. Dan tidak wajib atasnya untuk mengakhir-akhirkan sholat duhur. Siapa tahu mereka. Tapi kan ini dipastikan sudah. Hatta yajikul wakat diakhirkan sampai waktunya menjadi sempit. Sehingga hanya cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Naam huwa sunnah. Tapi hukumnya sun. Sunnah. Jadi sholat duhurnya diakhirkan sampai akhir waktu wa faqahu Ibnu Hajar wa Imam Ramli dan disetujui oleh Ibn Hajar dan Imam yang kedua belas, i'lam anna man wajabat alaihi jum'ah la yazi ihramuhu biduhur. Baru ana sebutkan barusan. Ketahuilah bahasanya orang yang wajib sholat Jumat tidak sah sholat duhurnya. Qabla salamil imam minal Jum'ah sebelum selesainya. Atau salamnya imam daripada sholat Wabada salami dan setelah selesainya atau salamnya imam dari daripada sholat Jumat, yalzamuhu fi'lu duhur fauron. Harus dia melaksanakan sholat duhur lang. Nah, boleh diundur. Jadi ini paham ya. Laki-laki sehat walafiat, tidak ada udur, tidak mau sholat Jumat. Dia dengar khutbah dari luar, dari rumahnya dengar suara khutbah, suara. Kalau dia waktu dengar suara khutbah, dia sholat duhur terlebih dahulu. Sah apa Tidak sah kan? karena dia mestinya wajib sholat jadi nunggu sampai salam nah ketika salam assalamualaikum warahmatullah dia harus langsung sholat duhur karena apa karena dia meninggalkan sholat jumat dengan sengaja ya jadi harus melaksanakan sholat duhurnya harus secara langsung tidak boleh ditun wa ba'da salamihi yazumu bil Wa in ada adaan alalas. Walaupun sebenarnya sholat duhurnya itu ada alal asal isyanihi karena dia dianggap bermaksiat bitafiti jum'ah dengan menyia-nyiakan sholat jum'ah fa'asbaha isyanuhu isyanahu fi khurujul waqt menyamai atau menyerupai kemaksiatan dengan mengakhirkan sholat sampai keluarnya waktu jadi seakan-akan dia mengakhirkan sholat duhur sampai keluar waktunya bahkan wajib dilaksanakan secara lang au waman lam tajib alaihi jum'ah yukhayyar dan orang yang tidak wajib sholat jumat musafir marid mar'ah dia boleh diberi pilihan baina an yusalliha ma'al imam dia sholat Jumat bersama imam wa baina an yusalliya duhur atau dia boleh sholat duhur boleh pilihan wal asoh annahu dahul jamaah fi dan yang asoh dia disunahkan sholat berjamaah lakin al afdal lahu ikhfa'uha in khafiyaul tapi yang afdal sholat berjamaah itu disembunyikan dalam arti tidak terang-terangan in khafiyah memang jika uzurnya memang samar ya Waman layar la yarju kalmar'ah dan yang tidak mengharapkan atau tidak diharapkan hilangnya uzur seperti perempuan ya maka al afdalahu ta'jilud yang afdal cepat-cepat karena guna jadi tidak usah nunggu sholat jumat tapi langsung azan langsung kenapa kok afdal langsung karena tidak mungkin uzurnya hi wah jangan-jangan nanti berubah jadi laki-laki tidak kan mungkin liyajuza liyahuza fadilata awwalil wa untuk mendapatkan fadilah salat di awal bi khilafi man yarju zawala uzri khilaf orang yang mengharapkan uzurnya hilang ka'abdin jadi kan dia tidak wajib karena budak tapi ada kemungkinan uzurnya hilang kalau di yarjul itik dia mengharapkan bisa dimerdekakan fa innahu yusandahu ta'khiru dhuhri maka disunahkan tidak melaksanakan sholat duhur tapi diakhirkan sampai kapan ila fawadil Jumat sampai kesempatan sholat Jumat menjadi qaulahul bajuri. Al-kalam ala safar yomal Jum'ah Baca sedikit. Berbicara tentang safar yomul Jum'ah. Apa hukumnya? Seseorang yusafir yomal Jum'ah? Apakah boleh atau tidak boleh? Bil asal, orang yang wajib sholat Jumat tidak boleh berpergian di hari aslinya. Bahkan dalam riwayat, barang siapa yang safar di hari Jumat untuk tujuan hajat, maka didoakan malaikat hajatnya, hajatnya tidak terkabulkan. Jadi bagi yang wajib sholat, Jumat, Dia ya, Yusafir Jumat. Nah, itu filasan. Nanti dia boleh kecuali kalau dia yakin dia bisa mendapatkan sholat Jumat di, ja, di jalan. Anak ah, yakin anak bisa mendapatkan sholat Jumat. Seperti sekarang di tempat kita ini kan banyak sholat Jumat di jalan. Kalau di di Mekah antara Mekah dengan Madinah kan tidak ada sholat Jumat semuanya padang pasir kan jadi mau sholat Jumat di padang pasir tidak sah juga harus di tempat atau di keramaian kan di kota nah, jadi kalau misalnya dia yakin di tempat di jalan nanti ya di tengah jalan nanti ada Jumatan ada masjid maka dia boleh safar yaumal jum haram disebutkan sini haram atas siapa alaman tazamuhul jumat haram atas orang yang wajib sholat Jumat. Apa yang diharamkan safar? Hari Jumat. Jadi kalau perempuan tidak wajib. Sakit tidak wajib. Jadi boleh. Budak tidak wajib. Anak kecil tidak wajib. Haram bagi yang wajib sholat Jumat safar ba'dal fajar. Haram kapan? Fajar ba'dal ba'dal fajar. Setelah masuknya sholat subuh. Jadi kalau sebelum fajar, Bu, dan dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi dia malam Jumat jam 2, jam 3 sebelum subuh dia keluar kota. Tidak wajib dia sholat Jumat. Tapi kalau sudah fajar dia masih di rumah, setelah azan dia sholat subuh dulu baru keluar, baru pergi, berarti hukumnya haram. Kecuali kalau dia yakin bisa sholat Jumat di jam. Kan tidak boleh, su Kadang-kadang mungkin, mungkin misalnya pesawat, pesawatnya jam 10 atau jam 11 lah, ya. Berangkatnya jam 11. Berarti kalau dia naik pesawat itu ketinggalan Sholat Jumat kan pasti. Ya kan? Mau sholat Jumat sebelum berangkat, nggak bisa. Masih jam 11. Nyampe nya jam setengah satu lah. Ya turun setengah satu kan. Jadi nggak bisa. Mau sholat di pesawat juga nggak. Oh, Jumatan di pesawatan nggak bisa. Berarti dia hukumnya ha? haram. Cari tiket, cari tiket jam 11 hukumnya kecuali kalau perempuan ya ini laki-laki jadi kalau laki-laki nyari tiket yang sekiranya atau kereta juga termasuk. Tapi kalau kereta kan pakai minap ya. Kalau Surabaya Jakarta berangkatnya misalnya malam Jumat berang ya masih bisa. Kalau berangkatnya pagi itu mungkin ya. Berangkatnya pagi jam 8 kan ada kereta jam 9 atau jam 8 pagi itu. Tetanggra itu. Berapa nyampe Surabaya Jakarta ini ya. Nyampe sekitar jam ya jam 8 malam lah jam 8 jam 7 malam berarti dia ketinggalan sholat hukumnya apa itu hukumnya ha haram itu tidak boleh ya termasuk haram karena tidak mungkin dia sholat Jumat di jalan itu seperti itu haram ya termasuk sama ada kejadian yang pesawat sukai ya tahu pesawat sukai? sudah pernah naik tahu beritanya ya kan pesawat canggih itu baru dibeli itu uji coba kan ada <clears throat> seseorang yang selamat dari kecelakaan selamatnya apa karena waktu mau berangkat pas waktu azan dia turun dari pesawat untuk disempatkan melaksanakan sholat duhur habis sholat duhur dia coba-coba tahu-tahu berangkat sudah pesawatnya ditinggal dia nah tahunya dengar kabar pesawatnya hilang dan sampai ketahuan kalau sudah hancur berantakan tidak tersisa apapun jadi alhamdulillah dia selamat berkat sholat. Sholat tuh. Padahal dia sholat. Dia tanya pada sempat sama istrinya, suami istri dua orang. Dia sempat tanya, gimana? Ya sholat apa? E, mau kita sempatkan sholat dulu, turun dulu sholat tempat Ketanya istrinya ya asal sholat biar ada tamuan biar ini istri yang baik berarti. Biasanya kalau biarnya kalau perempuan kan gitu kebayang, wah ada usah gampang, takhir aja. Ini kan mau naik pesawat yang canggih, jadi menyenangkan kan pikirannya. Tidak taunya istrinya nyarankan sholat juga. Akhirnya dia mereka berdua turun merasa sempatkan sholat. Tidak tahu ketinggalan. Dan alhamdulillah dengan sebab itu dia salah. Bukan takdirnya. Dari Yahrum. Ya illa antum kinahul jum'ah fi tarikihi. Kecuali kalau memungkinkan melaksanakan sholat Jumat di fa'in khalaf. Tapi kalau dia melanggar, tetap dia safar padahal sudah subuh. Wasafar lam yatarakhas, dia tidak mendapatkan rukhsah tidak mendapatkan maaf untuk meninggalkan sholat Jumat. Illa idza fatatil Jum'ah. Illa lam yatarahas. Nah, lam yatarahas artinya tidak boleh melaksanakan ruh ruhsa-ruhsa. Jadi tidak boleh gosok, tidak boleh jamak, tidak boleh berbuka kalau bulan puasa Ramadan, ruhsa-ruhsa yang lain. Illa idza fatati Jum'ah. Kecuali kalau sudah ke kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat Wa yuhsabu ibtida'u safarihi min fawatiha dan yuhsabu ibtida'u safarihi dimulai dianggap permulaan safarnya itu min fawatiha daripada fawatil jum artinya semenjak dia kehilangan kesempatan untuk sholat Jumat itu di mana ya mau pergi kemana ke Jawa Tengah misalnya nah, anu ini jam 7 pagi hari Jumat nah, berangkat ya kan anda sampai Surabaya, anggaplah jam 8 sampai Surabaya waktunya sholat Jumat, tapi Anda tidak sholat Jumat. Padahal hukumnya wa, wajib. Berarti Anda dihitung permulaan safar itu dari Surabaya bukan dari Bangil. Dari Surabaya dihitung. Kalau dari Surabaya dengan tempat tujuan sisanya, sisa perjalanan masih 82 kilo, berarti masih Anda boleh melakukan ruh sholat. Tapi kalau sisanya kurang daripada 84 kilo, berarti tidak boleh melakukan roh. Ini maksudnya, Yusabu ibtidak safari min fawatihal intihai sababil ma. Kita sebutkan pendapat ulama yang lain. Yang kedua, ukhtulifa fi jawazi safari yawmal jum'ah minal fajar ila zawal. Ada perbedaan pendapat dalam bolehnya melakukan perjalanan di hari Jumat. Ini bagi orang yang wajib sholat Jumat ya minal fajar ila zawal antara fajar dengan zawal fa indal malikiyah wal hanabila makruh nah, ada pendapat yang lain mazhab yang lain mengatakan mak Imam Syafi'i yang haram Imam Malik Imam Anabilah makruh katanya tidak haram hukumnya boleh tapi mak wa inda Syafi'iyah haram Imam Syafi'i hukumnya wa indal Hanafiyah la karaha walahur. paling ringan pendapatnya siapa pendapatnya Imam Hanafi tidak haram bahkan juga tidak mak jadi hanya Imam Syafi'i berarti yang haram. Di anak waktu lam yahdur. Kenapa kok tidak haram? Padahal kan bisa kehilangan kesempatan untuk sholat Jumat anak waktu lam yahdur. Karena waktunya belum ha. Wa ba'dal adzanil awal makruh indahum. Dan setelah azan pertama kemudian dia yusafir, dia tinggalkan kota, makro' tidak haram tetap makruh indahum indal aimah sarasa. Illa li eh, mana tadi? Wa amma inda zawal, adapun ketika sudah zawal, fa indal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabila haror. Tapi kalau sudah zawal, maka menurut mazhab yang tiga, Maliki, Syafi'i, nabi Hanabi, uh, Hanabilah haramun illa li dharu fala syai' wa hadza kullu illa yadun idrakaha fi tariqi. Ini semuanya kalau dia tidak menyangka dia mendapatkan sholat Jumat di jalannya. Kalau dia menyangka bisa mensolat, melaksanakan sholat Jumat di jalan, fala hurmata wala karo Allahu alam apa Seratus tujuh belas, Waidah. sudah ini kita bersolat. <clears throat> Kitab Salah Al-Wudu wa Masailuhu Pembahasan tentang wudu dan masalah-masalahnya <clears throat> Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam Ya Musa tawadda' Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna ila nafsak Di menjelaskan salah satu daripada keutamaan berwudu. <clears throat> Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al tahur at-tahuru satarul iman." Taharah sebagian daripada i satarul iman, separuh daripada iman. Ya, bahkan dalam riwayat barang siapa yang berwudu membasuh wajahnya maka akan berjatuhan dosa-dosa yang berkaitan dengan wajahnya. Dan ketika membasuh tangannya pun begitu juga. Membasuh mengusap kepalanya begitu juga, membasuh kakinya pun begitu juga sampai dia selesai daripada wudhu. Nakian minazunub, bersih daripada do, dosa. Jadi artinya termasuk fadilah berwudhu adalah menghapus walaupun itu adalah dosa-dosa ke kecil. Termasuk yang disebutkan dalam fadilah wudu adalah yang diriwayatkan oleh Sena Bilal bin Rabah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam <clears throat> melihat dalam Isra Mi'raj di surga itu ada suara mendengar suara ya kelampan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ketika selesai Isra Mi'raj, disitulah Rasul bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, aku mendengar suara sandalmu." di surga, ini pasti ada amalan tertentu. Kenapa kok bukan sandal yang lain, kelompok yang lain? Apa amalan yang kamu lakukan? Rasul tidak tahu. Ya Rasulullah, aku tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Ya, Sayyidina Bilal mengatakan, aku tidak punya amalan apa-apa. Dia tidak mengatakan, oh itu berkat azan ya Rasulullah, karena aku muazin. Oh itu memang kelebihanku ya Rasulullah. Sayyidina Bilal tetap mengatakan aku tidak punya, tidak merasa melakukan amalan. Tidak, pasti ada. Apa sebutkan? Tidak ada. Paling ketika aku hadas, aku melaksanakan wudhu langsung. Jadi selalu menjaga wudhu. Ketika hadas, wudhu, wudhu. Habis setelah wudhu, dia melaksanakan sholat dua rokaat. Itu aja. Ya itulah kata Rasul. Itulah yang menjadi sebab suara sandalmu atau kerompanmu berada di surga. Itu bisarah di Bilal, bisarah dia insya Allah pasti akan masuk surga. Jadi termasuk di situ fadilah orang yang selalu menjaga wudhu akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu. Semoga termasuk kita diberikan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang <clears throat> di mana ke kuburannya Sina Bilal? Di Syam. Sayyidina Bilal kuburannya di mana? Sam Syam ini di mana? Sam itu Syria bisa ya Palestina bisa Yordania nggak bisa Palestina Suriah Yordan itu Sam semuanya Nah itu yang dinamakan Sam. tapi kebetulan Sayyidina Bilal ya ada di Yordan. Ya, Alhamdulillah kita sudah berziarah ke kuburnya, ke makamnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, Ramadan kemarin. Ramadan yang sebelumnya. Ramadan yang sebelumnya. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ada di bukit. Jadi artinya bukan di tempat keramaian, walaupun jadi di tempat yang jauh dari keramaian dan di situ terdapat kuburan makam Sayyidina Bilal bin Rabah. <clears throat> Karena kita tahu Sayyidina Bilal bin Rabah ini semenjak wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak tinggal di Madinah Al Munawwarah. Beliau meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tidak tinggal di Madinah Al Munawwarah. Karena apa? Karena tidak kuat, tidak tahan. Tinggal di Madinah tidak tahan. Kenapa? Dia tidak buat. Setiap kali melihat masjid, ingat Rasul. Baru wafat kan? Melihat kuburan Rasul, ingat Rasul. Melihat rumah-rumah istrinya, ingat Rasul. Melihat sahabat-sahabatnya, ingat Rasul. Jadi selalu ingat Rasul, tidak kuat menangis. Dia tersiksa. Hanya dia meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Bakar, berikan izin aku atau tinggalkan Madinah. Ya. Sehingga meninggalkan tugasnya dia menjadi muazin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Ya Bilal, aku tidak akan memberi izin kepada seseorang yang memang langsung diberi tugas oleh Rasul. Siapa yang memberi tugas? Rasul SAW. Aku tidak akan memberi izin kepadamu. Ya, akhirnya dia meminta izin. Ya Bilal, anak tidak kuat karena anak begini-begini. Setelah disebutkan alasannya, baru Sayyidina Abu Bakar memberi izin. Dikira alasannya berat untuk, me tapi ternyata alasan bukan itu. Tapi berat karena mengingat Rasul SAW. Selalu ingat Rasul, tidak kuat. Dia pergi ke Sam. Tidak lama di Sam beberapa waktu. Tentunya beberapa waktu di Sam, dia mimpi Rasul SAW. Maka di situ Rasul mengatakan, ya Bilal ma hazihil jafwah. Ma hazihil jafwah ya Bilal. Permusuhan apa ini wahai Bilal? Keras hatimu ini kok kayak begini. Amalaka anta zurani Tidaklah kamu rindu untuk berziarah kepadaku. Kaget ya. Ditegur sama Rasul. Kok kamu itu keras hatimu? Kamu kok memusuhi aku? Tidak mau berziarah kepadaku. Bangun dari tidurnya langsung dia katakan keluarganya, siapkan aku untuk melakukan perjalanan ke Madinah Al-Munawarah. Berziarah kepada Rasul saw Nah, ini tanda Rasul kin, cinta. Diingatkan berarti canda. Ya, ini termasuk kalau misalnya kalian diinginkan oleh teman kalian, berarti yang menginginkan itu sayang perhatian kepada kalian. Rasul dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain diingatkan oleh Allah apa enggak? Ini kan ada kesalahan diingatkan, ada kekurangan diingatkan, ada kelalaian diingatkan. Langsung yang mendidik Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepada nabi-nabinya, perhatian diperhatikan. Ya begitu juga kalau ada Misalnya ustadz tidak peduli muridnya mau melanggar atau tidak, berarti nunjukkan ustadz itu tidak perhatian, tidak sayang kepada muridnya. Betul Anda? Misalnya saya eh, sudah khusus inti, inti bebas mau melanggar masuk kelas tidak masuk, mau hafalan tidak hafalan, mau belajar tidak belajar, sholat tidak sholat terserah inti sudah tidak apa-apa. Berarti tidak tidak sayang. Jadi inti harus sholat berjamaah, jangan terlambat, nanti dipukul. Inti harus belajar, jangan terlambat masuk kelas. Inti harus menghafal, inti harus begini. Itu nunjukkan berarti dia sah, sayang. Betul. Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur seperti itu langsung dia berangkat dengan menunggangi ontanya dan di tengah jalan berhari-hari bahkan berminggu-minggu sampai mendekati kota Madinah dia melihat gunung yang biasa di situ dia kadang-kadang berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak kuat menahan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kulihal sampai dia di ziarah kepada Rasul, dia nangis di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di situ di tengah nangis di makam Rasul datanglah Sayyidina Abu Bakar, datanglah Sayyidina Umar tahu-tahu menempuk punggung daripada Sayyidina Bilal ketika dilihat ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar disitulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal aku meminta kepadamu untuk azan sekarang ini, umpung kamu datang. Ya saya bukan, ya anda tidak punya kemampuan lagi untuk berada Anak tidak ingat, tidak mampu untuk mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus dipaksa tetap tidak mau. Sampai datang Sayyidina Hasan Sayyidina Husain yang ketika itu masih kecil. Akhirnya digendong. Di situ Sayyidina Hasan Sayyidina mengatakan kepada Sayyidina Bilal. Ya Bilal, aku ingin dengar suara azan seperti kakekku masih ada. Akhirnya tidak kuat Sayyidina Bilal. Mendengar permintaan cucunya Rasul maka di situ Bilal, kalau anda kata bukan cucu Rasul, aku tidak akan memenuhi permintaanmu. Tapi karena kamu cucu Rasul, aku takut jika aku menolak permintaanmu, aku takut ditolak syafaatku nanti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Sena Bilal ya, azan dan ketika Sena Bilal belum melaksanakan azan sudah orang menunggu di masjid ramai karena sudah diumumkan sebelumnya. Sampai Bilal melihat kepada wajah manusia yang begitu banyak menunggu itu sudah teringat kepada Rasul. Melihat ke sebelahnya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam teringat. Ini tanda orang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi Jadi lihat rumah Rasul dia ingat, lihat kota Rasul dia ingat Rasul, rindu kepada Rasul. Bahkan lihat cucunya Rasul pun ikut kepada Rasul. Bukan dilihat cucunya, tapi dilihat ini adalah kakeknya yang dilihat. Ingat kepada Rasul. Ya, kalau mau tidur pun selalu yang di hatinya ada yang diingat adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah kalau seseorang cinta kepada Rasul, insya Allah tidak mungkin Rasul akan diam. Tidak mungkin Rasul tidak akan memberikan perhatian. Pasti perhatian. Kalau orang biasa aja, yang sudah meninggal akan perhatian dengan orang-orang yang cinta dan ta'aluk dengan beliau waktu hidupnya. Masih perhatian, jangan dikira tidak benar Seperti Abu Yahya Hasan Baharun. Termasuk perhatian kepada kita yang sekarang ada di pondok. Perhatian kepada murid-murid. Kepada orang-orang yang ada dalam pondok pesantren ini. Apapun tugasnya. Jangan dikira tidak perhatian. Itu mereka beliau mendoakan dalam bazahnya. Bahkan perhatiannya lebih ketika masih masa hidupnya. Kenapa? Karena di eh, alam barzahnya sudah tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban dan tanggungan yang lain. Hanya bisa berdoa kepada Allah, mintakan syafaat kepada Rasul. Lalu berdoa, jangan dikira tidak berdoa, jangan dikira tidak perhatian. Dan itu seringkali teguran-teguran terjadi kadang sering dalam mim, mimpi. Itu menunjukkan perhatian, loh ini terjadi. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Kalau itu orang biasa, apalagi Rasul. Kalau kita rindu Rasul, jangan dikira kita tidak tahu. Kalau kita pernah rindu sampai neteskan air mata, jangan dikira Rasul tidak tahu. Rasul tahu, keadaan kita tahu. Dan begitu juga sebaliknya kalau kita tidak pernah rindu kepada Rasul, jangan dikira Rasul tidak tahu. Kita tidak pernah rindu sama sekali, tidak pernah ingat-ingat sama sekali kepada Rasul. Rasul tahu. Jadi siapa yang mendekat kepada Rasul, Rasul pun akan mendekat kepadanya. Ini seperti Sayyidina Bilal ini. Ketika dia mengingat-ingat sampai nangis, bahkan dia naik mimbar yang seperti biasa di situ, mimbar yang dia gunakan, tempat menara yang biasa digunakan untuk azan, maka sahabat pun bukan jangankan Bilal, Sayyidina Bilal tidak kuat menahan nangis, sahabat pun ingat-ingat keadaan Rasul. Ya Allah, seakan-akan Rasul masih hidup. Ketika mengucapkan Allah Akbar, Allah Akbar, mereka yang di luar masjid tidak tahu kedatangan Bilal seakan-akan mereka itu hidup dalam masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga mereka mengatakan ahayun Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasul hidup kembali? Apakah Rasul dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka dengar suara Bilal. Kenapa? Ini suara yang biasa mereka dengar tiap hari, Bang. Tiap hari Bilal itu azan. Didengar oleh sahabat seakan-akan Rasulullah SAW hidup lagi. Maka di sampai Rasulullah Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah bertambah nangis mereka. Dan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah disitulah mau mengucapkan wa asyhadu anna mengucapkan nama kekasihnya Muhammad itu tidak kuat. Wa asyhadu anna Muhammad Muhammad tidak kuat sampai jatuh dan meminta maaf tidak bisa melanjutkan mengucapkan nama Nabi Muhammad nak, nak kuat rindunya Sayyidina Bilal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya disitulah saya beberapa hari Sayyidina Bilal melihat situ ke, di Madinah kembali lagi ke Suriah sampai meninggal di Yordan di Sam dan kubur juga di Sam dikubur di Yordan adalah termasuk Sayyidina Bilal yang mendapatkan bisarah karena sebab berwudu selalu menjaga wudu Faedah yang pertama dikatakan di sini kalau Allah Ta'ala li Musa alaihissalam. Ya Musa tawadha. Allah memberi wahyu kepada Musa. Wahai Musa tawadha. Berwuduklah. in asabaka say'un. Jika menimpamu sesuatu. Sesuatu di sini suatu kejelekan. Wa anta ala ghairi wudu. Dan kamu dalam keadaan tidak punya wudu. Fala talumanna ila nafsak. Jangan kamu mencela Jangan kamu mencela atau dalam arti yang lain jangan kamu salahkan illa nafsak kecuali diri dirimu. Illa nafsak kecuali dirimu. Jadi di sini artinya apa? Al-wudu silahul mu'min. Ya, sebagai benteng daripada orang dari uh, untuk orang mukmin daripada segala keburukan. Jadi insya Allah orang yang berwudu aman daripada musibah. Kalau keluar aman dari kecelakaan, dari aman dari kecopetan, aman dari perampokan, aman dari kebakaran dan seterusnya. Kalau dia dalam keadaan wudu, Allah yang jamin. Makanya di sini dikatakan kalau kamu keluar rumah dan kamu tertimpa keburukan ketika kamu keluar dari rumah dalam keadaan kamu tidak punya wudu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Berarti kalau misalnya kamu berwudu, kamu terkena sesuatu, salahkan Allah. Dan Allah tidak mungkin sah, salah. Jadi dianjurkan kalau kalian keluar rumah atau menghadapi musuh atau apapun, terlebih dahulu berwudu. Kedua, ja'a rajulun ila Syekh Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu. Datang seseorang kepada Syekh Abil Hasan as sadili wali besar di zamannya, wali kutub di zaman, wali kutub di zaman. Dan uh, kuburannya ada di di mana? Di Mesir. Tapi jauh. Mesir tapi baik dari Kahira dari ibu kota Mesir jauh, sangat jauh perjalanan satu hari satu malam mungkin. Dia termasuk terkenal punya murid-murid yang top. Di antaranya adalah Abul Hasan Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi. Di antaranya Abul Abbas Al-Mursi. Kuburannya di Mesir juga. Cuma Abul Abbas Al-Mursi di Iskandaria. Jadi dari Kairo perjalanan enam jaman sekali. Jadi sekitar enam jam masih bisa dilampaui dengan tidak terlalu capek, tidak terlalu lama ya. Jadi termasuk alhamdulillah bisa ziarah ke sana Abu Abbas Al-Mursi. Yang beliau ini punya keramat luar biasa. Bahkan beliau sempat mengatakan kalau aku tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata, aku tidak anggap diriku sebagai orang muslim. Jadi tidak dianggap dirinya sebagai orang muslim kalau dia tidak mengingat Allah hanya sekejap. Kalau kita mungkin sekejap mata aja ingatnya kepada ya tapi dia sama sekali tidak pernah lupa daripada Allah selalu Allah subhanahu wa taala di hatinya dan selalu Allah dan Rasulnya ada di hatinya ada termasuk gurunya ini Abu Abbas Al Abu Hasan As-Sharili. seseorang datang kepada Abu Hasan as As-Sharili yas'alahu yas'aluhu an yu'allimahu al-kimia. Orang tersebut meminta kepada Syekh Abu Hasan As-Sadili untuk diajari ilmu kimia. Kimia qabul an ilal ukhra, qagal biturab zahaban. Ya, kimia yang dimaksud sini adalah merubah benda dari zat ke zat yang lain. Seperti merubah benda turab dari turab menjadi emas. Wa la yuhibbuhu salaf. Dan itu tidak disukai oleh salaf. Jadi salaf banyak di antara mereka yang aulia dengan karomah mereka bisa aja mereka batu menjadikan bisa aja. Tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka bekerja dengan keras, berkeringat untuk mencari makan untuk keluarganya. Padahal dia mau kaya dengan menjadikan batu emas bi. Sama seperti Rasul. Rasul bisa benda. Bisa. Tapi Rasul tidak melakukan hal itu. Yamsi ma'ad zahir. Ya, tidak mengeluarkan mukjizat, oh, jadi ini tidak perlu kerja, tidak benda. Begitu juga salaf mengikuti kakek mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, banyak di antara mereka menguasai bahkan jin. Jin itu disuruh apapun bisa. Tapi mereka tidak mau. Ya, termasuk Abu Yahal Walid punya bacaan. Masya Allah bisa mendatangkan uang langsung dari bawah bantal. Dibangun tidur bisa yang dilihat ada. Tapi tidak pernah dipakai doa itu. Itu dia dapatkan dari gurunya, Syekh uh, Syekh Ahmad Bahabadi. Ya, orang terkenal, orang soleh, orang alim di zamannya. Dan dia beliau dari gurunya. Tapi tidak pernah dipakai. Dan kenapa? Karena beliaunya pun gurunya tidak pernah pakai. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak dikeusukai oleh salah berhubungan dengan jin, berhubungan dengan seperti itu apa bisa menghadirkan makanan dalam waktu sekejap, bisa mendapatkan emas, merubah bisa aja mereka melakukan, tapi mereka lah yang si ma'adhahid. Ya mereka mengikuti manusia yang lain. Sama dengan manusia. Padahal mau berbeda pun mereka bi bisa. Seperti ini. Ya, jadi ada seorang minta diajarkan kepadanya. Ini kan sebenarnya salah alamat ini. Mestinya dia datang ke dukun. Eh, gimana ini? 10 ribu. Bisa tidak dirubah jadi 10 ribu dolar atau 100 dolar? Pak Amara Husseh an yukim Indah Husana Ya sudah katanya Syekh Abdul Hasan Asadi. Tidak apa-apa sudah. Tapi dengan syarat. Nanti tinggal sama anak satu tahun. Satu. Untuk belajar itu satu tahun nanti tinggal sama anak. Wa syarat alaihi an yatawaddahu lama ahdas. Dan disyaratkan setiap kali hadas harus ber wa yusalli rakaatain dan sholat dua rakaat. Wa wa'adahu ta'lim ba'da Kemudian dia janji dia akan mengajari ilmu tersebut. Falamma kamulat sanah dan terkalah lewat satu tahun sempurna, zahaba zalika rajul ila bi'rin. Orang tersebut pergi ke sumur, yastaki minha ma'an. Dia meng apa? menimba air ya, dalam sumur tersebut. Fatola adal mamlu'an zahaban aw Tahu-tahu timbah yang diangkatnya bukan isinya air tapi isinya emas atau fitol. Setelah di kelihatan emas isinya fasabahu fil bi'ir zuhdan fihi dia masukkan lagi ke dalam sumur karena apa karena zuh kalau kita kan tidak seperti itu wah ini satu timba emas loh bisa bangun hotel bisa beli mobil mewah kan masih lebih itu kan dibuang lagi eman kan tapi tidak bagi Syekh ini. Laki-laki tersebut ada, Masya Allah. Ya sama dengan uh, ceritanya Syekh Romli, Syekh bin Hajar Zaujatuh. Ketika Zaujah Imam Ramli pergi <clears throat> untuk haji ke Mekah Al-Mukarramah, Al-Musarrafah, maka di situ disempatkan istri Imam Ramli tersebut untuk masuk ke sauna, tempat sauna. Jadi Mekah pun dulu ada berarti tempat sauna. Imam Ibn Hajar kan tinggal di Mekah. Imam Romli tinggal di Mesir. Imam Ibn Hajar dulu belajarnya di Mesir, tapi kemudian di akhir hayatnya tinggal di Mekah, lebih dari empat tahun sampai meninggal di Mekah. Oleh karena itu tidak jauh kuburannya dengan Abu Yamaliki, dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kub radhiyallahu taala anhum. Ibn Hajar di Ma'alah kuburannya sama Sayyidatuna Khadijah bersama ulama-ulama yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nah, Ibn Hajar ketika di Mekah hidupnya sederhana istrinya hidup juga dengan sederhana. Wa Imam Romli hidupnya Masya Allah. Dia punya ilmu tapi punya har harta. Ketika ke Mekah, Masya Allah. Istrinya Imam Romli dia sewa seluruh ruangan untuk sauna disewa. Sehingga satu hari penuh ditutup untuk orang lain. Dan kebetulan di hari itu istrinya Ibn Hajar mau menyewa salah satu daripada kamar sauna tersebut. Ternyata dikatakan oleh penjaganya ini hari ditutup karena semuanya disewa oleh istrinya Imam Romli. Imam Romli kan selalu saingan dengan Ibn jadi hilafan li Romli, hilafan Ibn Hajar selalu hilaf hilaf hilaf. Bahkan sampai hari kiamat pun nanti di akhirat hilaf terus itu nanti. Muhammad Romli yukaf Ibn Hajar fakhtar Iza takhalafa bila dadar Muhammad Romli sejajar dengan Ibn Hajar. Kalau ada perbedaan pendapat antara keduanya, karena sejajar keduanya, boleh kalian P Pilih mau pendapatnya Imam Rumli boleh, pendapatnya Imam bin Hajar boleh, kebanyakan pendapatnya or, uh, kebanyakan orang-orang di Mekah dan juga di Yaman, di Hijaz lebih condong kepada pendapatnya Ibn Hajar. Tapi di Mesir ulama-ulamanya kebanyakan condong kepada pendapatnya Imam Romli karena Imam Romli hidup lama di Mesir sampai meninggalnya pun di Mas di Mesir. Jadi ketika dikatakan hari ini ditutup disewa seluruhnya oleh Zojah Imam Romli. Zojah Ibn Hajar pergi ke rumah pulang dengan keadaan sedih menangis. Mengatakan kepada Ibn Hajar, ya Ibn Hajar ente ilmunya ini ilmu apa? Ilmu-ilmu tidak manfaat. Coba Imam Romli itu ilmunya manfaat. Bisa mendatangkan u uang. Kalau ilmu inti hidup bertahun-tahun kayak gini. Bahkan mau nyewa untuk satu kamar sauna aja perlu menabung beberapa minggu. Habis itu masih ditolak lagi. Coba kamu punya ilmu seperti ini. Tanya Ibn Hajar Ta'al ke belakang rumah. Kita pergi ke sumur di belakang rumah. Kita timba di situ. Ditimbah ternyata penuh dengan emas. Timbah kedua penuh dengan timba lagi. Tiga timba semuanya penuh dengan emas. Sekarang ketanya Ibn Hajar nanti pilih ngambil emas-emas ini. Atau pilih diri anak. Kalau nanti mau milih emas, kita pisah berarti. Kalau nanti milih anak, berarti emas ini harus masukkan lagi ke dalam sumur. Ya sudah, anak tetap melente. Tapi kita ambil dua timba dulu. Satu timba tidak apa-apa. Tidak bisa. Harus pilih salah satunya. Ya sudah satu timba aja disisakan. Hatta satu timba disisakan tidak. Ya sudah sebagian. Walaupun sebagian. Duh, buat kita futur dalam keadaan puasa ketika itu. Walaupun buat futur tidak usah. Ibn Hajar. Akhirnya dia pikir, kita mikir-mikir sudah bertahun-tahun punya anak banyak, masa di saat ini kita berpisah? Nah, nggak usah. Buat apa dunia? Ya dunia itu nggak ada hal. artinya sebentar aja ditinggalkan. Tapi kalau kita terus di surga pun bersama sah. Akhirnya dia milih Ibn Hajar tuangkan ke sumur lagi. Jadi Ibn Hajar bukan tidak bisa menjadi kaya, bisa aja menjadi kaya. Ada huwa, dia timba dapat emas. Tahu-tahu dia buang karena sudah tidak cinta lagi kepada dunia. Wajah ila syekh dan dia kemudian bercerita kepada syekh gurunya siapa? Abdul Hasan Syadiri. Faqala lahu syekh qad sirta al-an kullaka kimia. Sekarang dirimu sudah menjadi ilmu kimia wa nasabahu da'iyan ilallah kemudian diajarkan sampai menjadi da da'i ilallah subhanahu wa ta'ala Allah alam. يا ربنا تعرفنا بأننا اكترفنا فتب علينا توبه